Selamat about Pak Gilbert? Ya pertama-tama ya kita harus ucapkan selamat ya dan terima kasih kepada Pak Artijo ya itu beliau itu sedemikian hebat ya, kalau saya pandang itu benar-benar hakim agung yang hebat ya, jadi berani sekali dalam memutuskan kasusnya Angelina itu dihukum 12 tahun plus denda 20 miliar subsidiary 5 tahun ya kan jadi ya, mereka-mereka ini kan semuanya seperti kayak istrinya Nasarudin dan si Bupati boleh takut ini jadi udah main duit tapi habisan ini itu jaksa KPK-nya itu pasti itu ada dapat suap itu nggak mungkin nggak dapat suap gitu aja makasih Bu Indah selamat sore ya selamat sore silahkan Ibu ya saya beropini setiap case per case itu coba dianalisa kembali dengan memakai hati nurani dan mengecek permasalahan satu per satu case per case dan dilihat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tindakan-tindakan yang salah yang melanggar peraturan hukum itu biar uh, dikenakan sesuai dengan saja sehingga siapapun pelakunya dengan tidak memandang siapapun atau apapun agama atau latar belakang tetapi memandang dari case per case itu dapat diadil dapat ditegakkan keadilan di Indonesia. Pak Kahin. Selamat sore. Silakan Pak Kahin. Uh, pertama saya ingin mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya untuk hakim Artijo Alkotar yang memberikan terobosan baru dan memberikan perang dan masa depan yang cerah bagi dunia hukum Indonesia yang sudah amburadul. Jadi bahwa uh, uh, bahwa di Indonesia itu eh, koruptor di Tiongkok potong kepala, di Arab potong jari, di Indonesia potong mata tahanan itu bisa di dihapuskan oleh Bapak Hakim Alti Johal Kostar dan pantasnya dia menjadi ketua Mahkamah Konstitusi sebagai hakim tertinggi di Indonesia. Dan kedua saya agak sedikit kecewa dengan jaksa KPK yang sudah mengajukan kasasi tapi lalu membatalkan kasasi. Saya rasa ada udang di balik bakwan ini. Sebagai eh, rakyat kecil, rakyat awam, kita perlu mengharapkan keterbukaan dari Bapak Abraham Samad untuk menjelaskan Eh, kenapa bisa terjadi demikian. Eh, saya kira untuk transparansi kepada publik supaya dijelaskan kenapa dibatalkan pengajuan kasasi itu agar kita menjadi terang benderang karena cuma satu-satunya lembaga di KPK yang bisa dipercaya oleh rakyat seluruh Indonesia. Terima kasih. Pak oh, Wayan. Ya. ya. Uh, itu dua saat KPK menarik punya apa namanya itu JK-nya karena kebetulan yang nangan itu ada alkohol itu kalau menurut saya itu alkohol itu di desa itu sebenarnya apakah waras atau enggaknya kenapa? karena kan takut itu orang KPK bahwa alkohol itu menentu atau eh, hukuman si, si dokter itu kan takut ya trauma itu wajar aja seperti itu menurut saya. Eh, terima kasih. Selamat sore Pak Patrick. Sore Bu. Silahkan. Iya, ya untuk pemimpin-pemimpin yang punya integritas, keberanian, kejujuran yang mungkin masih langka ya di Indonesia itu memang terus diberi ruang, terus didukung oleh masyarakat dan kita terus berdoa semua eh, meskipun langka tapi Tuhan tetap kirimkan orang-orang yang memang punya integritas ya pemimpin yang Eh, berani, jujur, tegas ya seperti hakim yang baru memutuskan Enji, Pak Jokowi, Ahok, Mahfud MD dan sebagainya tetap ada. Semoga kita berdoa terus Tuhan terus kirim orang-orang sehingga bangsa ini masih punya harapan untuk untuk lebih baik. Dan saya kemarin kan beberapa bulan yang lalu saya pernah baca di salah satu media koran yang membandingkan fonis antara di Cina sama di Indonesia. Kalau saya simpulkan di Cina ini kalau korupsinya di bawah 10 M itu seumur hidup kalau saya lihat tapi kalau di atas 10 M itu hukuman mati dan memang kita belum bisa ya ke arah sana ya seharusnya bisa tapi sepertinya kita mau-mau enggak-enggak gitu ya alasan HAM dan sebagainya tapi ini satu awal yang bagus saya kira dan kita harus masyarakat harus terus dukung eh, semaksimal mungkin ya saya kira itu Bu opini saya terima kasih ya Bu Bapak Anjung Tanjung Pak Tanjung silahkan Ya kalau saya menanggapi eh, Bapak yang sebelum saya ini Kalau menurut saya kita nggak perlu memikirkan hampa dalam menerapkan hukum ya Dalam penegakan hukum itu kita harus memikirkan ham bagi orang-orang yang dirugikan sebetulnya Karena tindakan pidana tersebut Kadang-kadang kita terlalu toleransi memikirkan ham orang-orang yang terpidana Bagaimana memikirkan ham orang-orang yang dirugikan oleh si penindak pidana tersebut. Itu juga harus menjadi pikiran kita nomor satu karena itu adalah rakyat yang jauh lebih penting daripada individual yang menguntungkan dirinya sendiri. Itu saja, terima kasih. Silakan Pak Willy komentar Anda. Jadi memang kalau kita melihat eh, pemberantasan korupsi di Republik ini memang teramat susah ya. Karena antara eh, kebijakan ap, apa antara penegak hukum sendiri terjadi tumpang tindih. Seperti yang kita lihat eh, seperti Hakim Artijo yang memperberat hukuman Angelina nasional ya. -huh. Nah, yang kemudian yang ditulis oleh Kompas yang apa gimana jaksa jaksa ya, yang mencabut kasasi biasanya kan yang mencabut kasasi itu kan terdakwa ya hmm. kok bisa seperti itu gitu loh jadi di mana kita bisa mencapai eh, pemberantasan korupsi yang maksimal gitu saya kira begitu kasih terima kasih Pak Willy selamat pagi Pak Amin selamat pagi penyiar sama pendengar radio bisnis kalau saya pribadi saya merasakan hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sudah itu kacau. Cuma dua beritanya kan nggak segampang sekali diakses di berita di mana. Nah sekarang beritanya gampang, dengerin makin serem. Cuma hukum kita mah nggak ada uang. Sekian terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Pagi Pak Gilbert. Ya, saya cuma komentar untuk Pak Amin. Justru sekarang ini kita harus memberikan semangat kepada Pak Artijo, ya kan yang harus kita pertanyakan tuh jaksa KPK itu jadi Pak Abraham Samad sih punya beban nih harus menjawab publik mau bertanya kenapa mencabut ya kan mencabut kasasinya di MA itu yang dipertanyakan ya kan apakah jaksa itu ada trisi ada hengki-pengkinya harus diselidiki karena takut ya kan karena eh, sudah melihat eh, apa namanya eh, kasasinya si NG dia kan bertambah tiga kali lipat ini jaksa jaksa nakal nih KPK nih Gitu aja makasih baik terima kasih Pak Selamat Selamat siang Selamat siang juga silakan Pak uh, hukum ini masih kurang berat buat koruptor di negeri ini mestinya waktu masuk ruang sidang itu terdakwa koruptor tuh bukan pakai bajunya KPK aja tapi tangannya harus diborgol begitu difonis kaki juga harus diborgol itu harus dipermalukan dan dimiskinkan itu anak cucunya juga terima kasih silakan Pak Rizin uh, eh, mungkin jaksannya ragu-ragu kali mungkin mau apa memponisnya bentuknya terlalu ringan kali mungkin ya karena kalau dia tahu hakimnya begitu waduh kalau ya istilahnya untuk enam tahun jadi lima belas tahun kan dia kelihatan bego bener kan jaksanya itu mungkin begitu tapi kalau sama saya sih memang seharusnya jadi seorang jaksa itu apalagi yang sudah tingkat kasasi ya harusnya memberikan ponis itu yang mesti dia pikir oh sekarang ini yang diuruskan ternyata kan koruptor gede ya memang ya harusnya ya dihukum berat mungkin dia ini juga punya pertimbangan yang lain ya saya nggak tahu pertimbangan itu dalam tanda tanda petik itu eh, ada sesuatu jadi dia mau ponis ringan tapi ternyata ketemu jaksa eh, ketemu hakimnya yang yang sablon begini keder juga dia mungkin begitu aja menurut saya begitu terima kasih ya Pak Alex iya selamat siang iya Pak silakan ini menurut saya memang agak janggal ya kenapa KPK melalui jaksannya menarik eh, kita dari mahkamah agungnya menurut saya ini ada kompromi antara KPK dengan Nazarudin mengingat Nazarudin ini adalah seorang whistleblower yang sangat dibutuhkan KPK saat ini untuk mengorek informasi yang penting dari dia. Dengan dicabut PK istrinya ini, mungkin untuk supaya Nasaruddin ini tidak terlalu kecewa. Ketika ada kompromi ya, untuk ini strategi dari KPK untuk jaga panjang. Menurut saya seperti itu. Baik.